Ini juga namanya kita untuk menutupi apa yang dibaliknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibnu Hajar dari negeri mana ya? Bukan. Ya dari Mesir. Ya, dari Mesir. Baik. Al-Hadis Tasi wal Arbaun. Hadis yang ke-49 wa an Talha bin Musarrih an abihi an jaddihi. Ayahnya namanya adalah Ka'ab. Kakeknya namanya Amr. Jadi ini Talha bin Musarrih bin Ka'ab bin Amr. Karena banyak orang yang bingung bahkan sebagian pensyarah bingung ini ayahnya siapa ini ya, apa kakeknya ini siapa nggak dikenal memang dia hampir tidak dikenal tapi bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al Iswabah di Tamyiz Sohara Bahwasanya namanya adalah e, ayahnya adalah Ka'ab bin Amr al-Yami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Maksudnya adalah apa? Masing-masing dengan air yang berbeda. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Jadi beliau sendiri sudah menghukumi hadisnya itu lemah. Dan memang hadisnya lemah. Kenapa? Karena dalam sananya ada lain bin Abi Sulaim. Beliau lemah. Dan juga Musarif sendiri ayah dari Talha, beliau adalah majhul, tidak dikenal. Kakeknya, yaitu yang namanya Kaab, beliau juga majhul, tidak dikenal. Adapun yang kakek paling atas yaitu si Amr itu, memang dia adalah ditangkis oleh sebagian ulama dalam sahabi. Baik. Berarti kalau hadisnya lemah maka tidak bisa kita sebutkan sebagai dalil. Yang benar adalah yang akan beliau sebutkan berikutnya. al hadisul Khamsun, hadis yang ke-50, wa an aliyin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Ini sebenarnya hadis ini sudah pernah kita lewati tetapi dipotong-potong oleh sang penulis rahimahullah. Hanya beliau hanya mengambil bagian yang beliau inginkan saja di masing-masing babnya. Hadisnya sahih tentang tata cara wudhu Rasulullah. Kemudian apa? Summa tamakmadu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkumur-kumur. salah salatan. Dan beliau itu menghembuskan air. Sebenarnya menghirup dulu kemudian baru menghembuskan salatan tiga kali. Ini memberikan isyarat apa? Bahwasanya tamat mat dan juga menghirup air dan menghembuskannya ini langsung dalam satu kali pengambilan air. Dan lebih jelas lagi apa yang akan datang berikutnya. Yomad midu wa siru minal kafir ladhi ya'kudu minhul ma. Beliau berkumur-kumur dan istighfar tadi menghembuskan air itu jadi telapak tangan yang dengan itu beliau mengambil air. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. harinya sorry. Al hadithul hadi wal khamsun hadis yang ke-51 wa Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu ini juga sudah lewat hadisnya tetapi apa? beliau mengambil bagian yang penting dalam bab ini. Prinsip hasil wudhu tentang tata cara wudhu Rasulullah. Tumma sallallahu Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau yaitu ke dalam apa? Ke dalam ke dalam bejana yang agak tinggi yang terbuat dari kuningan itu. Famat Beliau berkumur-kumur dan menghirup air dari telapak tangan yang sama dari satu telapak tangan ini isyarat bahwasanya apa? Memang ini adalah langsung satu gerakan, satu pengambilan air untuk mulut dan hidung. Yang dari kesalahan beliau melakukan itu tiga kali. Muttafaqun alaih. Berarti dari hadis ini kita mengambil beberapa faidah. Yang pertama adalah bahwasanya yang di yang disyariatkan adalah kita mengambil air sekali itu langsung untuk apa? Untuk berkumur-kumur dalam mulut dan apa itu? E, menghirup air untuk yang di hidung. Cukup langsung dengan apa? Sekali sekali pengambilan air. Dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat dari kalangan Imam Ahmad dan pengikutnya, juga Imam Syafi'i dan sebagian pengikutnya dan para a'immah yang lain. Adapun sebagian para ulama Syafi'iyah mereka mengatakan apa? Disyariatkan untuk dipisah berdasarkan hadis Eh, kakek dari Tolham bin sore tadi. Tetapi hadisnya lemah. Sehingga apa? Itu tidak benar. Makanya mereka dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari kalangan Syafi'iyah sendiri. Bahwasanya yang benar adalah apa? Yang lebih utama kita menggunakan sekali cegukan itu untuk mulut dan hidung. Sekarang karena kata beliau, karena hadis-hadis yang sahih memang menunjukkan itu. Sekarang bagaimana dengan ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Boleh kita berkumur-kumur, kemudian ambil air lagi untuk apa? Untuk menghirup air. Maka dia wudhunya sah. Karena ini tidak terkait dengan apa? Syarat sah wudhu. Wudhunya tidak sah dan dia tidak berdosa. Kalau dia memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan tidak ada satu dalil pun yang sahih sama sekali yang menjelaskan bahwasanya apa mabrur dan istighfar itu terpisah. Oh iya, insya Allah hadis ini e, pendek pembahasannya. Kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Al hadisul al hadis sani wal khamsun. Hadis yang ke-52. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang wafi fi mislu al zufur Dalam keadaan di telapak kakinya itu ada seperti sebesar kuku Ya, lam yusi berhulma yang tidak terkena air. Yaitu dia berwudu dan kebetulan tidak terkena air, mungkin lalai atau terlalu cepat dan sebagainya. Atau barangkali karena apa cuaca yang kering. Karena memang cuaca yang kering di wilayah Arab itu cepat membuat apa? Eh, kaki kita juga kering. Air yang menempel di kaki kita cepat menghilang. Fakal fa'ahsin wudhu'at. Kembalilah engkau dan perbagus wudhu'mu. Yaitu apa disuruh mengulang lagi dari awal. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai. Hadis ini walaupun zahirnya rawinya semuanya adalah fiqah, tetapi hadis ini dhaif jiddan. Kenapa? Dan ini memang penting bagi bagi seorang mujtahid syaratnya adalah apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para aimah kita, syarat seorang mujtahid adalah dia harus tahu hadis itu sahih atau hadis itu dhaif. Bagaimana cara dia tahu? Dia harus mempelajari bagaimana faidah-faidah persahihan suatu hadis. Terkadang semua rawinya itu sikoh, tetapi apa? Ketika diteliti ternyata hadisnya dhaif saja. Kenapa? Seperti yang kita dapati sekarang. Hadis ini datang dari jalur Jarir Ibnu Hazim an Qatadah an Anas maka Jalil bin Hazim walaupun beliau fiqah, tetapi riwayat beliau terhadap kotanya itu lemah sekali. Bahkan para ulama mengatakan riwayat dia terhadap kotanya itu mungkar. Sehingga apa hadisnya itu lemah sekali. Bagaimana ditangkis oleh para imam yang banyak, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Adi dan sebagainya. Dan banyak sekali disebutkan dalam catatan kaki di sini para ulama yang mengingkari hadis tersebut Mengingkari dalam artian apa? Mengatakan hadis ini mungkar. Karena riwayat Jarir bin Habib terhadap Qatadah ini mungkar kita. Apalagi beliau apa? Beliau dalam keadaan riwayatnya itu lemah untuk menghafal hadisnya Qatadah, beliau menyelisihi para imam besar yang terkenal sebagai apa? Asbatun Nafsi Qatadah. Siapa ya Asbatun Nafsi Qatadah? Orang yang paling hafal dalam masalah hadis Qatadah. Yang pertama adalah siapa? Sa'id bin Abi Arubah. Kemudian yang kedua adalah siapa Nisa Bisabar Abduswai. Dan yang ketiga, walaupun nggak disebutkan di sini, tapi ini penting. Terkadang apa kita kita ambil faedah ini untuk kepentingan yang lain. Ketika kita melihat suatu hadis. Dan yang ketiga adalah siapa? Syu'bah bin Hajjah. Ternyata para imam besar ini dan yang lain-lain, mereka tidak mendatangkan lafaz yang semacam ini. Maka dari sini kita tahu memang riwayatnya adalah mungkar. Kemudian datang riwayat ini dari Sahih Muslim, tetapi bukan dari hadis Anas, tapi dari hadis Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Hanya saja jalurnya adalah siapa? Makil bin Ubaidillah al-Jazari. Dan terkenal Makil bin Ubaidillah al-Jazari ini orangnya dhaif. Bahkan makanya dipansus oleh para ulama di antaranya dari Imam Ahmad, Imam Ibnu bahwa bahwasanya riwayat dia ini mirip dengan riwayat Ibnu Lahiyah. Ini menunjukkan apa? Tercampur hafalan dia dengan apa hadis-hadis Ibnu Lahiyah. Maka riwayat Umar ke Rasulullah terhadap masalah ini lemah. Yang salah bukan Umarnya tapi si Makir bin Ubaidillah. Dan ini diselidiki oleh para imam yang banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dan yang benar adalah hadis itu maruku, yaitu ini dari kalam Umar. Dan kalam Umar cukup untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai penguat. Karena kalam Umar itu kuat sekali. Jadi kejadian ini case ini bukan Rasulullah SAW yang melihat, tetapi Umar yang melihat seseorang yang berwudu dalam keadaan wudunya itu tidak aman, tidak sempurna. Masih ada bagian kaki yang tidak terkena air wudu. Maka yang mengatakan irji fa'ahsin wudu'ak itu bukan Rasulullah SAW tetapi Umar. Dan ini pula yang dirajinkan oleh Ibnu Hajar sendiri di dalam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talqin. Jadi penulis sendiri merajinkan bahwasanya hadis ini memang lemah tapi yang benar adalah dari dari siapa? Ucapan Umar terhadap orang tersebut. Sekarang dari hadis ini kita akan mengambil faedah tentang masalah yang namanya muwalah. Apa maksudnya muwalah? Yaitu tidak adanya penundaan ketika kita berwudu. Setelah kita berkumur-kumur, langsung kita mencuci hidung kita, kemudian langsung kita mengambil air dan mencuci wajah kita, kemudian langsung kita mengambil air dan mencuci tangan kita dan seterusnya. Yaitu apa? Bersambung. Itu namanya muwala. Pembahasannya sekarang adalah apa hukum bersambung di dalam masalah wudhu. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya tidak apa-apa kalau eh, bahkan semuanya, semuanya mengatakan tidak apa-apa kalau dia itu terputus sebentar saja Misalkan kita sedang berkumur-kumur, kemudian tiba-tiba kita bersin, atau tiba-tiba kita apa kehilangan air, airnya habis. Tapi sebentar saja kemudian kita bisa mengambil air yang lain. Maka ini tidak apa-apa. Semua mengatakan ini tidak masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ini kesepakatan para ulama. Itu kalau apa? Kalau pemisahannya itu sebentar. Sekarang kalau pemisahannya itu dalam waktu yang lama, apa hukumnya? Seperti apa itu misalkan dia berwudu, uh, dia berkumur-kumur, kemudian mencuci hidung. Kemudian setelah itu dia kembali ke rumah dan baca Quran satu jam. Boleh nggak itu habis itu dia melanjutkan wudunya lagi? Memang ini aneh ini wudhu apa? Apa ternyata apa dia habis mencuci muka belum lagi mencuci tangan? Dia masuk rumah kemudian makan minum borak-borak dengan keluarga terus habis itu dia naik kereta pergi ke Cimar. Nah, habis itu baru dia pulang lagi dan menyelesaikan wudhu boleh tidak? Ini Contoh, memisahkan wudhu dalam waktu yang panjang. Ini para ulama berselisih pendapat. Yang terkenal dari pendapat Abu Hanifah, Ash-Shafi'i dan Ahmad dan beberapa ulama yang lain adalah apa? Tidak apa-apa walaupun dia terpisah panjang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mengatakan wajib atau wajib bersambung. Memang yang berpendapat ini banyak. Tetapi ini diselisihi oleh para ulama yang lain dibeli oleh ada Rabi'ah, syahdari, Imam Malik, juga Lais yang dikatakan Imam Lais bin Sa'ad itu lebih lebih fakih daripada Imam Malik. Al-Auza'i dia adalah apa bintang dari Syah. Kemudian Imam Ahmad juga karena Imam, Imam Ahmad punya dua pendapat, juga Imam Malik sendiri. Yang menunjukkan apa? Bahwasanya yang benar adalah diwajibkan untuk kita mualaf. Yaitu kita harus menyelesaikan wudhu kita sampai selesai. Jangan tertunda terlalu lama. Antara apa? Antara anggota wudhu tersebut. Dari mana sisi pendalilannya? Yaitu dari hadis yang di dalam bab ini. Yaitu ketika orang tersebut mencuci kaki dan belum sempurna, Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk apa mencuci kaki saja, tapi apa justru disuruh mengulang dari awal. Ini menunjukkan apa? Kalau orang itu menunda wudhu, yaitu dia belum selesai wudhu, kemudian dia berhenti, sampai anggota badannya itu kering, maka wudhunya itu tidak sah. Dia harus mulai lagi dari awal. Seandainya mualah, yaitu bersambung, itu tidak wajib. Misalnya apa? Sudah ketika Rasulullah melihat kaki orang ini belum dicuci secara sempurna, tinggal suruh cuci aja, selesaikan. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh mengulang dari awal lagi. Ini kalau apa hadisnya sahih dari Rasulullah. Tetapi yang benar adalah apa? Dia dari kalam Umar. Hanya saja apa? Kalam Umar memang kuat sekali. Dan itu kembali kepada apa? Kepada ibadah. Karena ibadah itu kalau dipisah terlalu lama di bagian-bagiannya itu, maka dia tidak dinamakan sebagai ibadah. Seperti apa? Seperti kita wudhu tadi itu. Kita berkumur-kumur, kemudian kita menundanya dua jam kemudian baru kita mencuci wajah dan sebagainya. Tentu orang tidak akan mengira ini adalah wudhu ketika dia sekedar apa? Berkumur-kumur saja. Maka memang yang wajib adalah apa? Kita jangan menunda. Kita selesaikan secara bersambung. Itulah yang dirasakan oleh para ulama tadi dan juga Imam Ibnu Utsaimin dan juga dirasihkan oleh Syekhul Islam Ibnu yang rahimahullahu taala di Majmu'ul Fatawa. Sekarang bagaimana cara kita memisahkan cara kita membedakan antara penundaan yang sebentar yang semuanya sepakat ini adalah tidak masalah dengan penundaan yang lama. Kapan dikatakan penundaan itu lama? Para ulama berselisih pendapat ketika menjelaskan ini karena memang tidak ada dalil dari Rasulullah SAW yang menyebutkan penundaan lama itu setelah berapa jam atau berapa saat atau berapa tidak ada penjelasan. Tetapi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah pendapat yang pertama yaitu apa? Yaitu kalau anggota badan tadi kering sebelum kita masuk kepada apa? anggota badan yang berikutnya. Karena apa? keringnya air sebelum kita melaksanakan pencucian yang berikutnya kepada anggota badan yang lain menunjukkan apa? dia itu menunda terlalu lama. Cuma bagaimana cara kita menghitung yaitu lama atau pendek atau sebentar. Kenapa? Karena karena kalau situasi berbeda, maka kekeringan juga berbeda. Kalau suasana yang amat panas, barangkali sekedar kita tunda satu atau dua detik, satu atau dua saat, langsung apa? Anggota badan kita kering kembali. Sementara kalau dalam cuaca yang dingin atau cuaca yang lembab, cuaca yang banyak hujan, barangkali dalam jarak dua tiga menit anggota badan kita apa? masih masih basah sebelum kita mencuci anggota badan yang berikutnya. Maka yang dirajinkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala penilaiannya adalah dari waktu yang waktu yang yang istilahnya muktadil di dalam bahasa Arab yaitu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu kering dalam cuaca yang seimbang istilahnya atau cuaca apa ya cuaca yang normal bukan cuaca yang terlalu panas atau cuaca yang terlalu kering e, cuaca yang terlalu basah misalkan jadi dilihat dari kebiasaan di, di suatu wilayah bagaimana kondisi kondisi normal tempat tersebut. Berarti kalau anggota badan kita cuci, misalkan kita mencuci wajah kita, kemudian kita menunda dalam waktu yang muktadil, dalam waktu yang normal itu sampai kering, kemudian kita baru masuk kepada pencucian tangan, maka itu dikatakan sebagai apa? Penundaan yang lama. Maka tidak sah dan harus diulang dari awal. Sekarang bagaimana kalau dia menundanya itu karena suatu uzur? Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, tapi yang benar adalah yang dirosihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain, yaitu apa? Kalau dia terkena uzur, maka dia dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya adalah dia berwudu, belum lagi dia selesai berwudu, ternyata apa? Airnya itu habis. Atau apa? Airnya habis, kemudian air yang dari sumur itu apa tidak bisa dia ambil karena kebetulan barangkali talinya putus. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, timbanya putus dan sebagainya. Atau contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia mencuci wajah, kemudian mau mencuci tangan, ternyata apa? Di tangannya itu masih ada cat, cat istilahnya ya. Cat yang terpaksa harus dibersihkan dengan dengan minyak dan sebagainya itu. Terkadang lama, maka semacam ini dimaafkan karena dia ada udur. Seperti yang kadang terjadi di sebagian market itu karena memang namanya anak-anak kadang main-main. Ada orang sedang berwudu tiba-tiba gayungnya dibawa lari. Nah, ini udur. Terpaksa harus dikejar dulu. Akhirnya badannya kering. Ini udur. Maka semacam ini dia melanjutkan saja air wudhunya tadi. Apa proses wudhunya. Ini dibahas oleh para ulama pembahasan yang eh, perkara-perkara yang semacam itu. Oh iya, dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah wujubul isti'ah, yaitu wajib kita mencuci anggota badan kaki itu secara menyeluruh. Kalau Allah Taala sudah mensyaratkan eh, menjadikan rukun wudhu itu adalah kita mencuci tangan sampai ke siku, maka apa? Harus antara tangan hingga siku, ujung tangan, ujung jari sampai ke siku itu harus semuanya tercuci oleh air. Tidak boleh dia apa itu ada yang kering karena kita tergesa-gesa, maka tidak boleh dan dalil yang lebih kuat lagi yang sahih adalah hadis muttafaqun alaih yang mana rasulullah mengatakan apa itu? Wailul aqab ini kan nar. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terkena air itu dari apa? Dari api neraka. Menunjukkan apa? Kalau dia tidak dicuci secara sempurna, maka dia adalah apa? Wudunya tidak sah, bahkan terancam dengan neraka. Sekarang bagaimana cara kita menghitung bilangan wudhu itu? Karena yang sunnah adalah yang diistighfarkan adalah kita mencuci tangan misalkan tiga kali. Sekarang ketika cucian yang pertama, kita berhasil mencuci seluruh anggota tangan tersebut sampai ke siku. Pada cucian yang kedua ternyata apa? Barangkali kita kurang di dalam mengambil air sehingga yang tercuci hanya setengahnya saja. Kemudian cucian yang ketiga kita baru mencuci bagian yang setengah yang terakhir. Berarti berapa kita dihitung? Sudah berapa? Iya, baru dihitung dua cucian. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka kalau setelah itu kita mencuci pada kali yang keempat, ini masih dihitung tiga, tidak dianggap berlebihan. Maka tidak masalah. Karena cucian itu dihitung kalau apa? Kalau dia itu sudah sempurna mencuci bagian yang memang Allah Taala wajibkan untuk dicuci. Bayyilahuna <coughs> Sekalian kita tambahkan, bagaimana kalau kita sudah selesai, uh, kita sudah upayakan untuk untuk menghilangkan cat yang terkena kulit kita, yang mengenai kulit kita, menutup kulit kita. Tetapi ternyata apa? Sudah diusahakan dengan keras sampai bahkan kulit kita terasa sakit. Ternyata sebagiannya tidak hilang. Apakah wudhu kita sah setelah itu? Iya, para ulama menyatakan sah karena masuk dalam firman Allah Taala apa itu? La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi satu jiwa kecuali sebatas yang dia mampu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kekurangan yang sedikit di dalam masalah wudhu yang mana itu sudah diupayakan, maka Allah Taala memaafkan. Dan nanti akan dibahas lagi cek yang yang agak mirip dengan itu di pada hadis yang berikutnya. Masalah apa? Kemaafan kemaafan dari Allah tentang masalah wudhu. Thank you. Oh, tahu. Kalau dia itu di bawah kulit, maka dia tidak menghalangi air wudhu. Karena air wudhu hanya untuk apa? Permukaan kulit saja. Jadi kalau dia di bawah kuku, maka para ulama mensyaratkan harus apa? Harus dibuang dia itu. Kalau dia di bawah kulit, kalau di bawah kulit, Allah Ta'ala memaafkan dari sisi apa? Dari sisi wudhunya. Tapi kalau dari sisi sepatunya sendiri apa? La'anallahu wa'asimat. Allah Ta'ala itu melaknat para wanita yang memakai tato. Awal mustausimat yang minta di ditato. Kata para ulama, hukumnya berlaku untuk pria dan wanita. Hanya cara Rasulullah menggunakan nafas wanita karena apa? Karena di zaman jahiliyah yang banyak berbuat itu adalah wanita. Kalau itu tato ya, yang memang tato bukan sekedar apa? Sekedar pakai inai. Kalau inai di halal saja. Kalau sekedar gambar-gambar dengan pena, dengan apa pen itu nggak masalah. Itu yang di, di bagian mulut menaikkan wanita-wanita Islam daripada apa kau dari Islam bukan dia macam mana satu je ya. oh. ha, ah, yang lubang-lubang warna hijau je dia menghalangi air wudhu sudah ya kalau enggak insya Allah enggak masalah kalau dari sisi wudhunya tidak masalah tapi kalau dari sisi dia memamerkan ke lawan jenis dia itu masuk dalam kafirus Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan bahwa ini kafiru jina yang jahiliyah itu dengan kalian pamer bagaimana pamernya para wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Itu masuk dalam tabaruk, berhias di hadapan lawannya ini. dengan salah wudhu nggak apa-apa kalau dia tidak mengalami air wudhu. Dalam belasan menyatakan kerja ujung dari lihat itu Tapi bila ambil semayang, dia ambil kerja situ, baru dia Nah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Walaupun yang sunnah Rasulullah SAW adalah dari apa? Dari ujung jari. Kata asbah afil adud sampai masuk ke siku. Menunjukkan apa? Isyaratnya adalah itu. Dari ujung jari dulu baru siku. Tapi kalau siapa membalik, itu nggak masalah. Kita membalik yang demikian. Tidak masalah. Ya itu dari siku dulu. Baru ke tanah. Tidak masalah mendapatkan itu berkasihnya ada. Nah, di situ juga kita ini, dia juga Kan, tapi kita baca dalam Quran kan ada dari situ, ada dari jari situ. Memang itu yang lebih lebih jelas, itu yang lebih sunnah. Karena Allah Taala berfirman bahwa ilal marokit ilah itu adalah harful intihak menunjukkan apa akhirnya adalah siku Tapi manakala itu bukan sebagai syarat, syaratnya hanya apa? Hanyalah istiak itu dia mencakup semuanya. Maka dia sah. Sementara sekian banyak kitab ulama yang membahas kitab-kitab syiah, tidak menyebutkan bahwasanya itu sebagai syiar mereka. Kalau itu sebagai syiar mereka, lambang mereka, maka kita memang nggak boleh. Nggak boleh kita mengikuti syiar-syiar Ahlul tidak. Bagaimana yang dimanfaatkan oleh siapa? Oleh imam besar dari madhab ya, Ibnu Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah, tapi Ibnu Abi Hurairah, imam besar madhab ya, sebelum salah Syekhul Islam Ibnu ya, dia mengatakan apa haram untuk kita mengikuti apa syiar ahlul tidak, Kita harus teliti mereka. Tapi kalau itu adalah syiar mereka, kalau sekedar mereka berbuat itu dan bukan jadi ciri khas, tidak masalah. Allah Allah. Ada larangan untuk bagi anak yang kecil juga di sal depan. Karena kadang-kadang dia datang di awal, tapi selalunya budaya orang orang sini orang depan ini yang suruh budak kanak-kanak duduk di belakang. Yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan dengan budak kanak-kanak yang belum bersih. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah para budak yang di depan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ini minkum. Oh, kita pakai masih zoom. ini minkum karena ada dua kiraah. ini minkum ulul ahlami wan nuha summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Hendaknya orang yang paling dekat dengan aku dengan dengan iman adalah apa? Ulul ahlam, orang-orang yang sudah istilah, yang sudah balik Wansura, yaitu orang-orang yang sudah berakal. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Makanya yang disunnahkan adalah sok itu apa? Yang paling cepat adalah yang paling dewasa dan paling apa? Paling berilmu. Kemudian baru apa yang berikutnya, yang berikutnya. Karena mereka nanti yang akan membantu membantu apa imam kalau lupa atau sebagai pengganti kalau imamnya hadir dan sebagainya. Apalagi untuk anak-anak adalah madonatul lain. Yaitu apa? Kemungkinan besar mereka akan bermain-main. Maka karena itu yang sunnah bukan syarat. Yang sunnah adalah memang anak-anak itu di bagian paling belakang sebelum masuk ke pos wanita. Tetapi bagaimana kalau kebetulan anak itu datang lebih dulu? Karena hadis yang lain Rasul mengatakan apa itu? Masa bapak ilah maka bahwa ahad putih. Barang siapa sampai ke suatu tempat lebih dulu, maka dia lebih berat daripada yang lain. Manakala ada dua hadis yang bertentangan ini, para ulama berselisih pendapat Sampai bahkan apa para sahabat sendiri memiliki dua pendapat tentang masalah ini kalau tidak salah. Kalau yang siapa itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mewajibkan untuk para ulama itu di depan. Orang-orang yang besar di depan. Bahkan sebagian wahab itu beliau tarik ke belakang, Wahab itu yang bukan sampai tingkat ulama. Walaupun sudah dewasa, apalagi yang anak-anak. Beliau berpendapat demikian. Beliau mengatakan, wahai anakku, maksudnya panggilan kesayangan. Jangan kamu menuduh aku begini-begini, tetapi apa ini adalah janji Rasulullah terhadapmu untuk apa? Yaitu para ulama di depan. Adapun yang dirajikan oleh Imam Ibnu Utsaimin Rahimahullah taala, beliau condong kepada apa? Kepada untuk menguatkan hadis yang kedua. Hadisnya semuanya sahih, tetapi menguatkan apa istilahnya ya? hukum untuk hadis yang kedua. Kalau anak-anak itu memang dia lebih dulu sampai kepada saf pertama, dia lebih berhak untuk itu. Hanya saja Rasulullah mengatakan dia ini minkum ulul ahlami wanuha hendaknya orang yang dewasa dan orang yang berakal itu duduk paling dekat denganku, berdirinya paling dekat dengan aku, itu adalah isyarat hendaknya mereka dengan kalah dengan anak-anak. Anak-anak jangan sampai bisa lebih dulu dari mereka, harusnya mereka yang lebih lebih dulu. Itu yang dilakukan oleh Syekh ini. Adapun untuk masalah sah semuanya sah. Anak-anak di belakang atau anak-anak di depan itu semuanya sah. Yang penting apa? Jangan sampai anak-anak itu memutus soft, membuat apa tadi kan jadi renggang-renggang atau terkadang seperti yang didapati itu mereka sudah berbaris bagus, tapi begitu imamnya takbir mereka lari ke belakang. Akhirnya softnya bolong-bolong lagi, berlubang-lubang. Karena anak-anak memang madanatul laib yang tempat untuk bermain-main seringnya mereka itu. Hanya masalah sah dan yang lebih Mustahab adalah yang yang tadi itu orang dewasa dan orang yang berakal dan paling hafal. Karena sebagai pengganti Rasul, e, pengganti imam atau untuk memperbaiki imam. Tapi kalau anak-anak di depan maka itu sah. Kalau apa? Kalau mereka itu berwudu. Banyak ulama yang mensyaratkan mereka berwudu. Banyak kalau mereka tidak berwudu, berarti mereka berarti kan apa kata mereka kata para ulama mereka hijab. seperti batu. Sementara kita kalau terputus itu nggak boleh. Nah Rasulullah SAW anis sholat baina as-sawari. Rasulullah SAW melarang kita sholat di antara tiang-tiang itu. Kenapa? Karena tiang itu akan memutus sholat. Sementara Rasulullah SAW melarang Jadi dengan sekian banyak dalil untuk apa sholat itu terputus. Bahkan disuruh untuk kita itu apa? Untuk kita merapatkan kaki dengan kaki, bau dengan bau, kalau sambung kalau enggak ya kaki dengan kaki. Agar jangan sampai setan itu masuk di celah-celah kaki kita. Maka kalau anak-anak itu dalam keadaan tidak berwudu, hendaknya dia jangan diletakkan di sop orang-orang dewasa. Mungkin di belakang atau mungkin nggak usah di sop. Biarkan dia duduk di depan ayahnya dan sebagainya. Ini pendapat yang disebutkan oleh banyak ulama. Yang lain lagi mengatakan anak-anak itu walaupun mereka itu tidak berwudu, mereka masih fitrah sebagai apa? Seorang muslim. Sehingga tidak bisa mereka disamakan dengan batu. Sehingga mereka tidak apa? Tidak memutuskan sop. Memang ini pendapat yang kuat, tetapi apa? Yang lebih amannya adalah kalau anak itu belum berwudu, hendaknya kita apa? Kita wudukan dia kalau kita ingin jadikan dia di sok. Atau kita letakkan dia di depan kita juga. Jangan masuk di dalam sok, itu lebih selamat. Allahu a'lam. Hmm, kita ikan bukan buruk. Kita. Baik, untuk masalah kita ini kembali ke yang tadi itu, masalah ulul ahlam. Apakah dia itu sudah balik, apakah tidak? Itu kembali ke situ. Kenapa? Karena seorang seorang laki-laki dikatakan balik kalau apa? Yang pertama dia sudah kita yang kedua adalah imbas yaitu apa? Tumbuhnya rambut keras di kemaluan dia. Yang ketiga adalah bulu kata asar. Dia sudah mencapai 15 tahun. Apa yang keempat adalah apa? Istilah. Memang dia sudah bermimpi. Yaitu keluar mandi dalam keadaan apa? Memantap dengan keras. Untuk wanita tambahan satu lagi apa? Dia sudah haid. Jadi masalah kita masuk di situ, masalah lapas ulul akhlak, yaitu dia masuk dalam istilah sudah dewasa istilahnya. Maksudnya kalau kita uh, berdirian ber, berapatan dengan kes yang uh, dalam budak-budak yang tidak bisa tidak masalah lah. Gak masalah. ya tetap sah, semuanya sah. Cuma mereka para ulama berarti pendapat kalau anak tadi itu tidak berwudu ini yang bermasalah. Yang mungkin apa? Sholatnya sah, tetapi apa sholatnya itu pahalanya jadi sangat berkurang kalau dia terpuruk masalah sah dia tetap sah. Allah. Apa yang dimaksudkan dengan mutatohir? Mutatohir adalah orang yang bersuci. Orang yang bersuci. Yaitu adalah betul-betul dia berupaya untuk bersuci. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatohirin. Allah mencintai orang-orang yang sangat banyak bertaubat dan orang-orang yang berusaha mensucikan diri sendiri, baik dari baik kesucian jiwa ataupun kesucian apa? lahiriah. Ataupun bedanya dengan mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun, itu adalah para malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu Allah yang mensucikan. Mutahharun itu mereka sebagai apa? Sebagai pelaku yang eh, sebagai apa objek yang disucikan bukan mereka yang mensucikan diri sendiri tapi Allah yang mensucikan mereka itu makna mutahharun makanya walaupun ini khilaf besar dalam masalah me, apa, memegang mushaf tapi yang benar adalah apa orang yang muslim walaupun dia tidak tidak berwudu, dia itu sah. Tidak masalah dan tidak berdosa kalau dia memegang mushaf. Karena Rasul mengatakan subhanallah innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak najis. Adapun ayat tadi itu adalah terkait dengan apa? Malaikat la yamasuhu illal mutahharu. Tidak disentuh kecuali oleh apa? Makhluk-makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Kemudian hunya ini kembali kemana? Al-Quran yang ada di mana? Di lahul mahfud. Karena ayat yang bicara tentang itu di dalam surat Al-Waqi'ah. Waqi'ah kan itu? itu adalah apa? Ketika membicarakan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Sementara Al-Quran sebagian yang menjelaskan sebagian yang lain. Makanya dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Fi suhrim mukarramah atin mutahharah fi aidin safarah kiramin bararah. Jadi berita ini ada dalam dalam apa? Suhrum yang disucikan. Yaitu apa? Al-Quran yang apa itu? Fi aidin safarah di tangan para malaikat-malaikat yang berbakti. Para pembawa kitab kiramin sararah ya eh, para malaikat yang apa tadi yang disucikan yang mereka itu kiram yang dimuliakan malaikat yang mulia wa sararah yang berbakti maksudnya adalah bukan apa bukan kitab yang di tangan kita tapi yang di sana yang di lahul mahfuz ini memang kilah besar dalam masalah masalah itu kita Rasulullah mengatakan lah ketika Allah Ta'ala mengatakan lah yang maksud al-mutahharun ini siapa ini ternyata yang dimaksud yang benar adalah apa yaitu para malaikat. Untuk kita, kita nggak diistilahkan mutoh harun, tapi mutatoh dulu. Allah alam. Ya, eh, eh, ya. mau eh, Ya, tapi kalau jauh Iya, kalau dia jauh ya tidak boleh kita tahan, dia jauh. Makanya berapa batasan jauh dan dekatnya itu Batasannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya jaraknya adalah manusia yaitu jarak antara tempat sujud dia, kepala dia itu, dengan seberangnya itu adalah manusia yaitu tempat lewatnya kambing. Jadi jaraknya hanya sedemikian. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan dia itu adalah apa? Adalah e, salah satu dirok, yaitu sekitar apa? Tiga, tiga hektar jadi jaraknya. Jadi kalau orang terlalu jauh itu nggak dia, itu tempat dia untuk berlalu lalang atau jujur dan sebagainya. Namun kalau yang dekat ini yang kita harus kita apa? Diwajibkan oleh Rasulullah untuk menolaknya. Karena kalau tidak apa? Sekolah kita akan putus. Tapi putusnya bukan apa? Bukan putus dalam artian batal, tetapi adalah untuk sholat. sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, yaitu pahalanya kurang. Tapi kapan kotaknya itu sampai qata'ul yaitu al-hirman betul-betul pahala kita hancur kalau yang melewati kita adalah apa mungkin himar yaitu keledai atau mungkin adalah kalbun aswat anjing kita atau adalah wanita yang dewasa yaitu apa Imra'atun haid jadi kalau anak kecil itu sekedar apa memutus memu, eh, uh, nukson pahalanya berkurang yaitu itu dia pahalanya kurang. Ya. Karena Rasulullah mengatakan apa haid, wanita yang haid yaitu yang sudah dewasa. Sama dia kurang, pahalanya oh. kurang. Bukan sampai putus, bukan sampai hancur sholatnya. Pahalanya kurang. Baik. karena itu bisa besar kalau orang tahu. Maka Rasulullah mengatakan apa itu? La'an yakifar rojulu. Kada-kada sa'ah. Eh apa? Kada-kada disebutkan dalam lain arba'in. Selama 40 hadis Abi Hurairah itu, seandainya seseorang itu berdiri selama 40 masa, Abdullah tidak mengatakan aku nggak tanya pada Rasulullah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting selama 40 masa dia berdiri, khairullahu min an yamurra baina yadayil musalli. Lebih baik daripada dia itu melewati orang yang sholat eh, lewat di depan orang yang sholat menunjukkan apa dosanya besar ancamannya besar maksudnya tidak boleh melintas dalam jarak kurang daripada tiga tahun. Iya, itu tadi. Namun kalau jauh itu terserah dia. Adapun berapa jarak, eh, berapa ukuran ketinggian dari sutra, maka Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah dan yang lain-lain, yaitu adalah mukhiratil rohul. yaitu seperti sandaran dari onta atau sandaran dari pelana onta atau pelana kuda. Berapa sandarannya itu? Para ulama mengatakan mungkin adalah kurang lebih jarak antara satu siber sampai satu bila Jadi kalau dia terlalu kecil, maka itu belum sah. Tapi apa minimal adalah satu tingkal sampai satu hasta. Ya. ini enam inci ya. Jadi, sampai satu hasta. Kalau lebih tinggi lebih bagus lagi. Memang itu adalah termasuk adab-adab di dalam masalah sholat. Si, yang dikatakan Okay, yang dikatakan anak kecil. Jika ya. anak tu tak faham lagi, dia tolak dia, dia jalan lagi. Ya, kita upaya, kita upayakan. Kita kita tarik dia, kita lewatkan ke belakang. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah tidak memindah Ibnu Abbas ke kemana? Ke sebelah kanan. Maka Rasulullah tidak melewatkan depan, tapi tarik di belakang kan. Dilewatkan ke belakang. Maka dijelaskan oleh para surah, ini menunjukkan apa memang jangan sampai anak itu melewati depan kita, tapi dibikin lewat di belakang. Kadang orang ada yang bandel, bandel dan lari lompat. Kadang itu memang <laughs> namanya anak-anak nakal. Aneh-aneh. Ada juga yang dia itu sudah beradab dan pandai dibikin oleh ayahnya. Ayahnya sekarang jadi seorang chef di sana di, di Yaman. Nah ini namanya Amr dia di Yaman sana. Dia terjadi ayahnya jangan kamu melewati orang yang sholat di depannya. ketika dia sedang kebelet mau kencing, Nah, ada teman kita Indonesia yang sedang sholat berdiri. Ketika dia berdiri, tunggu lama teman teman kita ya sholat. Gak tahu kalau sudah ditunggu. Ketika sudah kelamaan, hanya orang ini bisikin teman kita ini. Ya kona asri ana mustajil. Cepat-cepat aku ini pasti mati saja. Teman Kemana-mana udah tertawa. Itu bagus dia terhadap. Ini jangan sampai dia melewati kita di depan terus. Wallahu Tapi kalau yang tadi ada perempuan lagi usia dewasa lagi anjing kita dan lima yaitu belajar itu memutuskan sholat yaitu sampai batal sholatnya walaupun iya kita ulang walaupun lebih Bukan, kalau kalau lebih itu itu beda itu di luar pembatasan di luar pembahasan kita maksudnya adalah untuk jarak yang kita boleh menolak itu yang dimaksudkan bagaimana disebutkan dalam syarat Ketika kita lihat berapa jarak yang kita itu boleh menolak, disebutkan para ulama adalah jarak sutroh itu sendiri. Jarak sutroh itu sendiri. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan untuk itu, apa itu? Fal yusolli ila syai' wa la yadurruhu man yamurru khalfah. Hendaknya dia itu orang menghadap sesuatu dan tidak membahayakan dia orang-orang yang melewati di belakang sutroh itu. Jadi nggak masalah jarak yang terlalu jauh itu tidak masalah. Iya. iya. Iya, itu tidak masalah. Rasulullah mengatakan apa itu sutrotul imam, sutrotul makmum. Sutrotul imam adalah sutrotul makmum. Jadi kalau orang itu lewat di depan imam, maka apa itu bisa bisa rugi semuanya. Tapi kalau orang itu lewat di antara sosok yang di belakang, di belakang imam, tidak masalah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari di sahihnya dari hadis siapa? Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu Ketika itu mereka Rasulullah dan sahabat sedang sholat di suatu tanah lapang. Kemudian apa? Kemudian aku melewati mereka ala atan, yaitu di atas himar betina. Ternyata apa? Walam yang nakni ahadu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang melarangku. Dan Rasulullah juga apa? Tidak melarang. Menunjukkan apa? Kalau kita melewati di antara sosok yang di belakang itu tidak masalah. Yang penting jangan di depan imam. Itu yang disyariatkan demikian. Iya itu nggak masalah, nggak masalah. Cuma masalahnya kalau habis itu dia pergi. Nah, kalau dia pergi, tetapi ya di samping kita ada orang lain, kita mendekat nggak masalah. Karena itu masuk di dalam hadis, tidak sholat ahadukum fal yusalli ila sitratin wa minha. Kalau salah seorang dari kalian itu sholat, hendaknya dia itu, ini perintah, dia itu sholat kepada sutra, Wa lazina hendaknya dia mendekat menunjukkan apa? Boleh kita melakukan amaran yang kecil di dalam sholat untuk apa? Kita mendekati sutra. Tapi kalau terlalu jauh, maka para ulama masa mengatakan apa? Kalau dia terlalu jauh, maka nggak usah kita jalan jauh. Karena kalau kita jalan jauh, berarti dia sudah keluar dari apa? Hayatus sholat. Sudah istilahnya bukan sedang sholat, ini sudah searching atau sedang jalan-jalan. Maka kalau dia terlalu jauh, sudah kita berdiri aja tawakal pada Allah tetapi apa mereka mengatakan tetap kalau orang itu ada yang melewati kita dari jarak yang dekat kita tolak ya dia anak menjauh lewat kita. Allah alam Gak masalah, yang penting apa? Yang penting jangan banyak-banyak. Mungkin dua, eh, satu langkah, dua langkah itu dimaafkan. Ya tentunya jangan apa, jangan terlalu cepat atau melompat, nggak usah. Pelan-pelan. Karena apa kita diperintahkan untuk bawaku ulang qanitin dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan qanitun. Qanitun adalah khosyiun. Sementara kalau gerakan yang istilahnya keras atau cepat atau mendadak itu keluar dari istilah Allah Allah. Oke, a'lam. insya Allah. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq.